Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an setelah kita menyelesaikan mengenai hadis yang gharib yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan memasuki mengenai hadis yang sudah pernah kita lewati juga secara globalnya. Hadis yang dikenal dengan hadis munqati'. Nah, hadis munqati' itu hadis yang sanadnya terputus. Baik terputusnya di awal sanad maupun di pertengahan sanad maupun di akhir sanad maupun di nah barakallahu fikum di pertengahan sanad. Kalau di akhir sanad namanya mursal ya. Nah, kalau di awal sanad eh, atau di pertengahan sanad munqati' tadi itu. Paham ya? Itu pun apa? Dilihat terputusnya sanad tersebut perawinya yang dijatuhkan yang dihilangkan tuh berentet urut ataukah tidak atau selang-seling. Paham ya? Dalam artinya berentet urut itu maksudnya misalkan 1 2 3 misalkan ya, yang dihilangkan 2 sama 3 langsung. Jadi habis satu haddatsana Nah barakallahu al awal qala haddatsana Rabi. Paham ya? Jadi dari yang satu sampai yang keempat itu berarti yang jatuhkan jualan urut kan itu? Dua sama tiga nah, itu modal namanya. Kalau urut al-tawali namanya mudhal. Ah, belum. Tapi kalau enggak urut misalkan perawinya lima ya, lima misalkan. Al-awwal, ats-tsani, ats-tsalits, ar-rabi', al-khamis. Qala hadatsana al-awwal, qala hadatsana ats-tsalits, qala hadatsana al-khamis. Ini namanya apa? Munqati'. Karena hilang sanatnya dalamnya hilang perawinya itu tidak secara urut. Oh ya, tapi selang-seling kan. Nah, dalam artinya berbentar gitu ya, beda tempat. Tapi kalau satu dua tiga empat lima ini tiba-tiba kola hadatana al awal, kola hadatana al rafi Yang dihilangkan siapa? dua dan tiga, Tapi secara urut itu kan itu namanya modal. Apa lo bedanya? Jadi kalau mengkotek itu alat tawa eh laisa alat tawani tapi lo modal alat tawani. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum. Nah, Kita lihat sini, Kalau al-imam Al-Baikuni rahmatullahi alaih wa kullu ma lam yattasil bihalin isnaduhu muqati'ul awsali dan setiap hadis yang tidak bersambung keadaannya dalam artian tidak bersambung sanatnya maka itu dikenal muqati' paham ya muqati' terputus sanatnya. muqati' ini macam-macam ya muqati' ini nah barakallahu fikum dalam artian hukum asalnya sebut da'if termasuk pembagian da'if muqati' ini karena terputus sanatnya tidak sambung gitu loh Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi hadha huwal qismu tsamin asyar. Ini pembagian yang ke-18 min aqsamil hadis madhkurah fi hadzal nazm yaitu daripada pembagian-pembagian hadis yang disebutkan pada pantun ini wa huwa al-munqati' itu munqati'. Apa itu munqati'? Qauluhu wa kullu ma maknanya kullu haditsin. Dan setiap hadis au kullu isnadin atau setiap sanad lakin dhahir akan tapi dhahir na'am anna muradahu kullu haditsin Nah, ini yang diinginkan. Jadi setiap hadis, jadi mengkotor itu setiap hadis yang tidak bersambung sanatnya. Sanat itu apa sih sanat itu? Sanat itu adalah bahas silsilatul rijal al-musilatu ilal matan. Paham ya? Nah, merangkaian para perawi hadis yang menghantarkan menyampaikan pada matanya. Itu namanya apa? Sanat. Haddasana fulan, qala haddasana fulan, qala haddasana fulan. Nah, fulan fulan fulan ini namanya sanat. Namanya rijal sanat. Paham ya? Rijal sanat, paham ya? Para perawi yang membawa hadis tersebut. Paham belum? Nah, sana sana itu silsilatul rijal al-musilatu ilal matan. Paham ya? Nah, ini rangkaian para perawi hadis yang menyampaikan pada matan hadisnya. Ya enggak? Seringnya gitu kan kita jumpai. Nah, berbeda kalau dipotong semuanya. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah itu lain lagi. Berarti sanadnya dihilangkan. Nah, Barakallahu fikum yang diinginkan dengan di sini yang zahir adalah apa? Anna muradahu kullu haditsin yang diinginkan adalah setiap hadis. Didalili dalil qaulihi Berdalilkan dengan ucapannya lam yattasil isnaduhu. Ai anna kullu haditsin lam yattasil isnaduhu bi ayyi halin minal ahwal fa innahu yusamma muqati'an Maksudnya ini bahwa setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya, na'am, bi ayyi halin na barakallahu fikum dengan eh, dengan dengan keadaan apapun atau keadaan apa saja, fa innahu yusama muqati'an itu dinamakan muqati'. Dinamakan apa? Muqati'. Wa hadza bil ma'na al-'am ini maknanya umum. Fa idza kana al-haditsu qad rawahu khamsah. Contohnya perhatikan semakin dengan contoh semakin jelas lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena terkadang nah yang namanya definisi itu akan diperjelas lagi dengan contoh itu, paham ya? Diperjelas dengan contoh dan dengan contoh itu akan semakin nampak dan juga semakin paham. Fa idza kana al-haditsu qad rawahu khamsah. Sekarang misalkan ada hadis diriwayatkan oleh lima perawi. Al-awwal, anis-tsani, Anis thalith, anil rabi', anil khamis. Dicontohkan seperti itu. Paham ya? Perawi yang pertama, perawi yang kedua, perawi yang ketiga, perawi yang keempat, perawi yang kelima. Paham ya? Nah, kemudian sekarang kita menjumpai ada terputusnya sana kita lihat. Suma wajadnahu marwiyan anil awal. Kemudian kita jumpai hadis tersebut diriwayatkan dari yang pertama. Anis salis. Setelah dari yang pertama dari yang ketiga. Berarti ada yang jatuhkan enggak? Yang mana? Yang kedua. Anir rabi setelah yang ketiga langsung dari yang keempat. Anil khamis, setelah itu baru yang kelima. Ini namanya mungkote. Terputusnya sanadnya di awal berarti kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dalam artian di Nah, barakallahu fikum dalam artian setelah yang pertama itu kan dihilangkan apa? Yang keduanya. Paham belum ini? Paham akhwazan? Ya, nampak itu kan? Jadi hadatsana eh, al-awwal qala hadatsana Salis langsung itu loh. Saninya enggak ada kan saninya? Seharusnya kan sanis disebutkan itu loh. Paham belum? Ini namanya mungkote. Walau wajib nama marwiyan anisani. Kalau seandainya kita jumpai hadis diriwayatkan dari yang kedua, eh, dari yang kedua Anisani, anil rabi anil khamis fahu munqati' li annahu awaloh, awaloh. Sama saja. Kalau yang dihilangkan yang pertama, perawi yang pertama dihilangkan langsung ke hadis anisani. Yang pertama kok nggak sebutkan? Setelah Anisani, salis, rabi', khamis benar. Cuma yang pertama karena dihilangkan tadi namanya munqati' juga, Sanatnya tidak bersama juga. Fahu munqati'un li annahu saqata awaloh. Dikarenakan hilangnya perawi yang pertama. Paham? Nah, walau rawahul awal anis salis. Nah, kalau seandainya yang meriwayatkan hadis itu adalah yang pertama dari yang ketiga langsung, tidak menyebutkan yang apa? Tidak menyebutkan yang kedua. Nah, setelah yang ketiga anil khamis. Nah, ini. Yang hilang berarti apa? Dua sama empat kan? Nah, wahai dan munqati. Tapi seperti ini, ini kan enggak urut itu loh hilangnya. Coba kalau urut namanya mu'dal. Kalau urutnya maksudnya misalkan Nama anil awal anil rabi'. Berarti yang dihilangkan apa? Dua sama tiga urut enggak? Nah itu namanya mu'dal. Perbedaan dikit sekali perbedaan itu. om ya? Yang jelas dua-duanya termasuk menqis da'if. termasuk hadis da'if. Nah. Wa ya na'am wa ulama al-inqita' ila arba'ati aqsam. Para ulama Wa yanqasimu ulama para ulama membagi al-inqita' terputusnya sanad itu menjadi empat bagian. Pertama, ayyakunal inqita'u min awal sanad, ya enggak? Pertama, putusnya itu hilangnya itu dari sejak awal sanad. Di awal sanadnya. Paham ya? Ini dikenal dengan mu'allak. Paham ya? Nanti akan kita lewati juga. Dikenal dengan apa? Mu'allak. Nanti kita lewati nanti. Nah, seperti kalau Imam Bukhari mengatakan langsung qala Jabir misalnya atau qala qala Rasulullah Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari Itu namanya mu'allak namanya. Karena di awal langsung dihilangkan sanatnya kan itu. Seharusnya kan hadatsana fulan, hadatsana fulan sampai itu. Paham ya? Nah, cuman hukumnya bagaimana nanti kita lewati. Yang kedua, ayyakuna yang inqita min akhir sanat. Yang kedua ini apa? Hendaknya terputusnya enam Barakallahu fikum terputusnya hadis tersebut terjadi di akhir sanat. Ini namanya apa? Mursal. Ya enggak? Di akhir sanat seorang tabi'in enggak menyebutkan sahabat atau enggak menyebutkan tabi'in yang diambil yang diambil hadisnya langsung qala qala Rasulullah. Namanya apa? mursal ya kan ma'adhafahu ma'adhafat tabi'un nah, ma'adhafahu atau ma'adhafat tabi'in ila Rasulillah s.a.w. alaihi qawlin al qaulin fi'lin atau taqririn ya kan yang disandarkan kepada Nabi s.a.w. alaihi oleh sahabat yang disandarkan oleh sahabat jadi sahabat itu menyandarkan kepada Rasulullah itu ya nah barakallahu fikum Naam, baik itu ucapan atau ini langsungan. Kalau kalau Rasulullah itu tadi tapi ya tapi yang ucapan itu tabi'in itu namanya mursal. Paham ya? Nah, kalau yang mengucapkan sahabat apa mursal juga, cuman marasul sahabat la tadur. Ini juga kita dapati ya. Bahaya mursalnya para sahabat itu perbuatan mereka irsalnya itu tidak membahayakan bahkan diterima. Naam. Kemudian yang ketiga ayyakun al kita min asna sanad bi wahidin faqat ayawani. Yang ketiga hendaknya terputusnya. Naam, barakallahu fikum terputusnya hadis atau sanad tersebut di pertengahan sanad tapi satu saja hilangnya. Ya kan? Nah, misalkan hadis al awal. Qala hadatsana tsalits, qala hadatsana al-khamis. Hilangnya rabi' yang keempat itu. Paham ya? Itu namanya apa? Munqati. Namanya munqati. Yang keempat ayyakuna al-inqita' min athna'is sanad bi fa akthar 'ala tawali. Yang keempat hendaknya terputusnya sanad tersebut di pertengahan sanad juga, tapi dengan dua. Paham ya? Dengan dua, yang hilangnya dua, enam atau lebih tapi ala tawali secara urut, secara berantet. Apa namanya tadi? mu'dal. Apa? Mu'dal. Paham ya? Namanya mu'dal yang keempat namanya mu'dal. Karena alat tawali, kalau mengkotek lesa alat tawali, enggak urut itu loh kalau mengkotek itu. berbencar, apa itu ya? Nah, tapi kalau mu'dal itu urut, yang dihilangkan urut. Dua sama tiga misalkan. Apa itu ya? Ya na'am. Fa amal awal wa huwa idza kana al-inqita' min awal as-sanad fa innahu mu'allaqan. Pembagian pertama apabila terputusnya itu di awal sanad maka dikatakan mu'allaq. Dikatakan apa? Mu'allakon. sebenarnya dalam Sahih Bukhari ada mu'allaknya yaitu. Kemudian wajhu tasmiyah fihi. Kenapa penamaan mu'allak ini? Sisi penamaan dengan mu'allak apa zahiratun nampak sekali. ini Li'annaka idza ta syai'an bisakaf. Dikarenakan apabila engkau menggantungkan sesuatu nam di atap, sakafnya atap ya. Wa huwa munqati'un min aswalih, berarti dia terputus dari bawahnya kan? atau menggantungkan lampu misalkan. Nah, lampu itu nempel ke bawahnya enggak? Berarti namanya mu'allak sesuatu digantungkan. Jadi ketika nah barakallahu fikum Imam Bukhari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Jabir misalkan. Itu seakan-akan dia menggantungkan hadis itu langsung ke Jabir itu loh. Eh, para perawi yang seharusnya dia ambil itu nggak, beliau beliau enggak sebutkan itu, kan ya? Nah. Falan yasila ilal ar, maka nggak akan sampai ke tanah karena sudah tergantung di atas tadi. Fal muallaq ma'khudhi fa minhu awal isnad. Maka muallaq itu adalah yang perawinya dihilangkan di awal sanadnya. Oh ya? Nah. Kemudian ada pertanyaan, wahal mu'allaq min qismi sahih atau huwa min qismi dhaif? Sekarang mu'allaq itu termasuk pembagian hadis sahih atau pembagian hadis dhaif? Termasuk pembagian hadis lemah atau hadis yang sahih? Menaqul huwa min qismi dhaif. Mu'allaq ini termasuk qismi dhaif, pembagian hadis dhaif. Munqati' apalagi munqati'. Paham ya? Karena termasuk syaratnya hadis sahih apa? Ah, harus apa? Ayyakuna nam ayyakuna sanadu muttasilanan itu. Ya enggak? Nah. Li'anna min syartis sahih ittisalus sanad karena termasuk syarat daripada hadis sahih itu adalah apa? Bersambungnya sanad. Lakin ma'alaqul Bukhari jaziman bihi akan tetapi yang digantungkan atau yang di Naam atau mu'allaq Imam Bukhari yang dita'liq Imam Bukhari jaziman bihi yang itu adalah sesuatu yang dipastikan yang dalam artian yang beliau pastikan fahuwa sahihun indah maka ini sahih menurut beliau sahih menurut beliau wa illam yakun ala syartih walaupun tidak berdasarkan syarat beliau Wa inna makulna hanya saja kita katakan sahihun indah. Kenapa kita katakan itu sahih menurut beliau? Li'annahu yu'allikuhu mustadilan bihi halal hukm. Dikarenakan Imam Bukhari itu ketika menaklik dalam artian memberikan taklik seperti itu langsung menyebutkan tentang ucapan Jabir atau ucapan kenapa Abbas misalkan langsungan itu, itu tujuannya apa? Yang tujuannya mustadilan bihi. Tujuannya karena beliau itu berdalilkan dengannya halal hukm untuk sebuah hukum. Karena bab-bab yang diletakkan oleh Imam Bukhari itu menunjukkan fikihnya beliau itu loh Paham ya dalam Sahih Bukhari itu. Menuduhkan fikihnya beliau. Nah, ketika beliau menyebutkan langsung kok Qaul Ibnu Abbas misalkan atau ucapan Ibnu Abbas atau ucapan Umar bin Khattab misalkan, misalkan ya. Itu berarti kan muallaq. Nah, itu beliau berdalilkan dengan itu apa? Untuk menghukum sebuah perkara itu loh. Hukumnya apa? Nah, dilihat dari bab yang beliau letakkan itu. Nah, Wal mungkin an ala hukmin min ahkamillahi ta'ala illa bisyai'in sahihun indah ya kan. Dan tidak memungkinkan seseorang itu berdalilkan eh, Nah, untuk suatu hukum daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sesuatu yang itu benar menurutnya. Nah, lakinnahu laysa 'ala syartih, akan ah, tapi itu bukan termasuk syaratnya. Li'annahu law kana 'ala syartih, dikarenakan kalau seandainya itu termasuk syaratnya, syaratnya diletakkan oleh Bukhari misalkan, la saqahu bisanadin, saya beliau akan menyebutkan apa? Akan menyebutkan saqahu itu dzakarahu artinya. Saya beliau akan menyebutkan dengan syaratnya hatta yu'raf hingga diketahui. Ma'annahu rahimallahu taala rubbama ya'tihi mu'allaqan fi bab ya kan? Bersamaan dengan itu bahwasanya rahimahullah yaitu Imam Bukhari, nah mendatangkan mu'alak itu pada sebuah bab, ya enggak? Seringnya bab itu kemudian ada hadis yang sama beliau ta'liq. Paham ya? Nah. Wa muttasilan fi babin akhar dan bisa jadi nanti bersambung dengan bab yang lainnya. Nah. Paham soal ini ya? Ya wa barakallahu fikum karena urut-urutan hadis yang sahih itu pertama muttafaqun alaih. Nah, kedua riwayat Bukhari. Ketiga riwayat Muslim. Kemudian ke keempat ala syarti sahihain, ala syarti sahihain, ala syarti Bukhari Muslim. Kemudian ala syarti Bukhari, kemudian ala syarti Muslim. Paham ya? Nah, itu urut-urutannya itu. Urutan hadisnya tingkat hadis sahih itu seperti itu. Muttafaq alaih jelas. Rawal Bukhari, rawal Muslim, eh, atau dikenal dengan infaradul Bukhari, infaradah bil Muslim, paham ya? Kemudian ala syarti sahihain, ala syarti Bukhari Muslim, ala syarti Bukhari, ala syarti Muslim. Apa itu ya? Nah, urut-urutannya. Naam wa amal qismu tsani ada pembagian kedua wa huwa an yakuna al-inqita'u min akhir sanat fahadah hadha mursal Ya enggak? Yang kedua adalah hendaknya terputusnya sanat tersebut kalau fikum terjadi di akhir sanat. Paham ya? Terputusnya perawi tersebut, hilangnya perawi tersebut terjadi di akhir sanat itu, paham ya? Fa huwa mursal. Makanya mursal seperti kemarin kita bahas itu. Mursal yaitu Nah, barakallahu fikum hadis yang dirofakkan yang diangkat oleh tabi'in langsung kepada Rasulullah SAW. Iman yang dijatuhkan dua kan? Iman yang dijatuhkan yang dihilangkan tabi'in itu adalah tabi'in semisalnya. Tanya. Nah, kemudian iman yang dihilangkan adalah sahabat. Nah, Wa amal qismus salis ada bagian yang ketiga wa huwa ayyakun kita min asna'is sanad bi rajulin wahid fa hadha yusamma muqati'an. Yang kedua adalah hendaknya terjadinya terputusnya atau hilangnya perawi itu apa? Di pertengahan sanad birojulun wahid dengan satu perawi. fahada hadza yusamma munqati'an. Paham belum Dinamakan dengan munqati' fil istilah dalam istilah. Fal munqati' endahum maka munqati' menurut mereka, menurut ahlu istilah, al-mustalah hadis, ma hudifa min asna'i sanadih rawin wahid pakat. Yaitu yang dihilangkan nah dari pertengahan sanatnya nah, satu perawi saja. Nah. Wa illa walaupun misalkan selang-seling ya, selang-seling intinya bukan di pertama bukan di akhir, selang-seling yang kedua atau mungkin yang nah, yang keempat misalkan itu namanya muqatta' juga. Yang jelas tidak urut gitu loh, lesa ala tawali. Wa amal qismur rabi' pembagian yang keempat adalah ayyakunal inqita', hendaknya terputusnya nah perawi tersebut atau hilangnya perawi tersebut namin atna isanat terjadi pada pertengahan sanat tapi bi ini fa aksar. Hilangnya langsung dua perawi, dua perawi atau lebih, tapi ala tawali secara urut. Oh ya, secara urut. Nah, fa hadza yusamma mu'dalan. Yang seperti ini dinamakan mu'dal. Maafkan soalnya, yang mana mu'dal ini juga termasuk min kismid da'if. Mungkotik juga termasuk kismid da'if. Amin ya? Nah, barakallahu fikum. Cukup sekian dulu barakallahu fikum hafizakumullah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ila ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik Alhamdulillah alamin.